Yaitu masalah jika seseorang terbangun dari tidurnya. Dan kita katakan tidur termasuk daripada uzur untuk mengakhirkan sholat. Bukan uzur untuk meninggalkan sholat, tapi uzur untuk mengakhirkan sholat. Artinya, jika dia sudah terlambat untuk sholat di waktunya karena tidur, maka ketika bangun tetap dia wajib mengkodoknya. Bukan berarti dia tidak wajib mengkodoknya. Jadi termasuk tidur, uzur daripada uzur sholat, dengan catatan kalau tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Ketinggalan sholat maghrib karena dia tidur sebelum maghrib. Tidak bangun kecuali setelah masuk waktu sholat isya. Tidurnya sebelum masuk waktunya. Demikian juga subuh. Tidur di malam hari. Kemudian tidak bangun kecuali sampai jam 7 pagi maka itu termasuk juga uzur untuk meninggalkan atau untuk mengakhirkan sholat. Dan sebenarnya dikatakan oleh mereka para ulama, para fukaha, bahwasanya uzur tersebut uzur umum, mutlak. Artinya baik dia tahu atau tidak tahu akan bangun sebelum keluar waktu sholat atau tidak. Jadi misalnya pun seseorang dia tahu kalau anak tidur sekarang. Anak tidak bisa sholat di waktunya, pasti kelewatan waktunya. Khususnya di bulan atau di waktu sholat subuh. Sudah jam 3 malam, belum tidur juga. Kalau dia tidur di waktu itu, maka dia tidak akan bangun daripada tidurnya kecuali setelah keluar waktu sholat subuh. Dikatakan oleh mereka tetap dia tidak berdosa. Andai kata dia misalnya betul-betul dia tidak bangun dari tidurnya kecuali setelah keluar waktu sholat subuh. Karena apa? Karena tidurnya dia sebelum dia wajib atasnya untuk melaksanakan sholat. Karena seseorang tidak diwajibkan sholat kecuali setelah masuk waktunya. Sebelum masuk waktu sholat, maka seseorang tidak wajib untuknya atasnya sholat. Jadi seseorang yang tidur sebelum masuk waktunya, maka dia tidur sedangkan sholat itu belum wajib atasnya. Ketika dia bangun keluar waktunya, maka dia tidak dianggap berdosa atas apa yang sudah dilakukannya. Ini yang dikatakan oleh pura fukoha. Tapi sebagian lain mengatakan bahwasanya termasuk minat tasahul kalau dia tidak berusaha tasahul, tahawun seperti yang dikatakan wailun lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Wail bagi orang yang sholat. Bagi mereka yang sholat dikatakan wail siapa yang dimaksud? Yang mereka yata sahal, yata hawan. Yang mana yata hawan, yata sahal di sini dia tafsir langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya dimaksud adalah yang mengeluarkan waktunya sampai dia tidak sholat di dalam waktunya. Jadi ya, dia mereka sholat, tapi dia sholatnya setelah keluar waktunya. Dan itu karena tasahul, karena tahaun, karena meremehkan. Tidak memperhatikan betul-betul sholat. Dan termasuk minat tasahul, minat tahaun, kalau dia tidak usaha. Walaupun yang kita katakan tadi itu sudah mutlak ya. Dikatakan para ulama seperti itu. Walaupun kalian yakin kalau anak tidur, kebablasan sudah waktunya tetap dikatakan tidak dosa. Nah, cuma sebagian mengatakan selama dia tidak berusaha untuk bangun di waktunya, maka dia dianggap tasahul. Berusaha ini gimana? Ya minimal ya pasang jam beker sebelum dia tidur atau wasiat kepada temannya, eh bangunkan anak ya nanti sebelum keluar waktunya. Ya, kalau dia ada usaha ternyata masih tetap aja tidak bangun, Ternyata misalnya jam bekernya bunyi tetap dia tidak bangun. Temannya diwasiatkan untuk membangunkan tapi lupa temannya. Atau mungkin dibangun dibanguni juga tidak bangun tidak bangun. Maka hukumnya dia tidak berdosa, tidak dianggap tahawun tasahur. Karena sudah ada usaha sebelumnya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu Muhammadar Rasulullah asyhadu Allahumma rabb hadhihi al-kitab مقام الذي وعدنا <coughs> Nah ini yang tidurnya sebelum masuk waktunya. Bagaimana yang tidurnya setelah masuk waktunya? Pertama, seseorang tidak boleh tidur ketika sudah masuk waktu sholat kecuali kalau dia yakin atau dia ber, punya sangkaan yang kuat kalau dia akan bangun sebelum keluar waktunya. Seperti sekarang ini. Baru masuk waktu sholat isya. Bolehkah seseorang tidur padahal dia belum sholat isya? Ya, tinggal ditanya, kira-kira bangun apa enggak kalau dia tidur sebelum keluar waktu sholat isya? Kalau kira-kira, iya, anak insya Allah bangun. Kenapa? Karena anak punya kebiasaan setiap jam tiga malam anak bangun. Ya, anak bisa bangun. Kenapa? Karena anak pasang jam beker. Ya, alarm. Yang mana kalau alarm bangun, anak juga bisanya bangun. Ketiga, bisa juga dia minta temannya untuk membangun, bangunkan. Kalau ada ini, maka dia boleh untuk tidur dan hukumnya tidak haram. Minimal hukumnya makruh. Dikatakan barang siapa yang belum sholat isya kemudian tidur, itu dikatakan oleh mereka para ulama hukumnya makruh. Jadi tidur sebelum sholat isya makruh. Tidur habis sholat subuh. Dan sebelum terbitnya matahari makruh. Dan tidur juga setelah sholat asar hukumnya juga makruh. Ini waktu-waktu yang makruh hukumnya tidur. Ini hukumnya. Kapan? Habis sholat subuh. Ya sampai terbitnya matahari. Kalau sudah matahari terbit, sudah keluar waktu sholat subuh, maka tidak makruh lagi untuk tidur. Tapi kalau belum terbit, habis sholat subuh tidur, hukumnya makruh. Bahkan itu yuri sulfager. Biasanya orang yang seperti itu, biasanya rezekinya tidak lain lancar. Imma rezeki hisi atau minimal rezeki ma maknawi. Ya, dan juga ya, itu tidur yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Bahkan Bumi akan bergoncang bagi seseorang, khususnya orang yang mempunyai ilmu. Kalau dia tidur setelah sholat subuh, sebelum terbitnya matahari. Makanya dimakruhkan. Dan juga selain dimakruhkan, disunahkan untuk dibangunkan. Bagi yang tidurnya makruh, itu sunnah dibangunkan. Jadi yang tidurnya habis sholat subuh, sunnah dibanguni. Jadi kalau kalian punya teman sholat, tidur habis sholat subuh, banguni. Dan yang dibanguni jangan ngamuk, jangan marah. Karena itu adalah perintahnya Rasul Rasulullah SAW. Itu adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Sunnah dibanguni. Termasuk tidur ba'dal asar. Makruh. Maka hukumnya juga sunnah dibanguni. Tidur ba'dal asar. Kalau tadi tidur badal subuh, Yuri sulfagar. Bisa membuat seseorang fagir. Tidur habis asar, Yuri yunun. Bisa membuat orang gila. Minimal tidak gila, normal, tidak gola 100%, minimal akan berkurang akalnya. Dan itu ya bisa ya mungkin bisa kita rasakan. Mungkin pernah kita sholat atau tidur di waktu asar. Biasanya bangunnya itu tidak enak. Biasanya ya apa sumpek, tidak normal akal, kayak dunia ini gimana, ya gimana. Pernah seseorang ketika menjelaskan akan tidur di waktu asar dan dikatakan oleh Rasulullah juri suljunun. Maka seorang murid tidak percaya sehingga keesokan harinya dia betul-betul ingin mencoba sehingga di esokan harinya dia tidur di waktu sasar. Ketika sholat, tidur habis sholat dia tidur setelah sholat asar ya kemudian terbangun di waktu jam 12 malam jadi jam 12 bangun bangun di waktu asar dia tidur jam 12 malam bangun dan dia ngelihat keadaannya dia sendiri anak ndak gila iya berarti Rasulullah salah hadisnya itu katanya gila kok anak ndak gila padahal anak tidur waktu asar pergi ke rumah gurunya langsung memberitahukan kepada gurunya gedor-gedor pintu rumahnya ya, ya seh, ya seh, ya seh. Anak tidur asar, tapi kok tidak gila? Ketanya kemarin dikatakan oleh Rasul, ketanya kalau tidur asar gila. Loh ente datang ke rumah Ana sekarang jam 12 malam seperti ini, masa tidak gila itu katanya? <laughs> Ya itu gila namanya. Ya, artinya pastilah tidak normal, tidak sehat bagi akal seseorang jika tidur di waktu A, asar. Dan sunnah dibangunkan. Jadi termasuk sunnah dibangunkan yang tidurnya setelah sholat asar. Dari waktu ya, Kemudian juga yang tidur sebelum sholat isya juga demikian bagi yang tidurnya posisinya posisi yang makruh. Karena perempuan misalnya dimakruhkan sholat eh, tidur dalam posisi dengan posisi terlentang. Ya, kalau laki-laki kan tidak. Tapi kalau perempuan terlentang begini menghadap langit itu hukumnya makruh karena lebih membuka auratnya. Lebih ini me, artinya ada kemungkinan terbuka auratnya. Tapi bagi laki-laki tidak dimakruhkan. Yang dimakruhkan bagi laki-laki tidur tengkurap. Ya, perutnya ditaruh di tempat tidurnya. Itu makruh bagi laki-laki. Bahkan juga sebagian ulama mengatakan bukan khusus laki-laki, perempuan juga hukumnya makro. Jadi menurut pendapat ini, jadi perempuan posisi dua makro. Tengkurap sama ter lentang. Hanya miring aja kanan atau kiri. Kanan sunnah, kiri ya minimal tidak mak makro Jadi sehingga dikatakan oleh fukaha bahwasanya tidur ini ada empat hukum. Ya, artinya ada empat pendapat. Ada posisi tidur yang sunnah menurut Rasulullah SAW. Yaitu posisi dengan cara miring menghadap kiblat dan miring dengan posisi kanan. Ya, badan bagian kanan itu diletakkan di tempat tidurnya. Kenapa? Karena hati jantung ada di kiri. Andai kata dia tidurnya ter miring dengan posisi kanan ditaruh di tempat tidurnya, maka akan menggantung hati tersebut. Kalau menggantung tidurnya tidak bisa nyenyak lama. Artinya tidak bisa lama. Ya, karena itu diminta oleh agama untuk tidak tidur terlalu lah lama. Apalagi katanya Imam Hozari masih enak. Imam Hozari punya e, dikatakan paling enggak 8 jam. Seseorang tidur satu hari satu malam. Kalau tidur 8 jam satu hari satu malam, berarti dia menggunakan waktunya untuk tidur berapa persen untuk tidur? 24 jam. 8 jam itu berapa persennya? berarti sepertiga. Artinya apa? Kalau dia umurnya 60 tahun meninggal, berarti 3, 20 tahun digunakan untuk tidur. 20 tahun itu tidurnya. Itu kalau 8 jam tidak lebih daripada 8 jam satu hari satu malam. Jadi eman. Fatatkal honaim ya naim. Bagi yang tidur dia akan ketinggalan honimah. Ketinggalan dia kebaikan kebaik kebaikan. Man akala kasiron, syariba kasiron, man syariba kasiron, nama kasih. Man nama kasiron, khasiro yamal kiamati kasiron. Barang siapa yang tidur banyak, dia akan rugi di hari kia. Kamat dikatakan awal bala. Ya, pertama bala daripada Nabi Adam itu semuanya disebabkan daripada tidur. Kok bisa? Karena Siti Hawa. Itulah yang menjadi sebab Nabi Adam diusir daripada surga. Karena Allah SWT marah. Dan itu atas godaan Siti Hawa untuk makan buah haldi. Dan tidak lain Siti Hawa diciptakan kapan? Di saat Nabi Adam tidur. Andai kata Nabi Adam tidur, mungkin tidak diciptakan Siti Hawa. Ketika dia tidur, diciptakan dari tulang rusuknya. Tidak terasa Nabi Adam ketika itu. Diambil tulang rusuknya sebelah kiri, kemudian diciptakan dari situ Nabi Siti Hawa. Bangun dari tidurnya, dia sudah bertemu atau duduk dengan e, Siti Hawa, istrinya atau calon istrinya. Dan semua bala akhirnya berasal daripada Siti Hawa. Nabi Allah Ibrahim diperintah juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya putranya Nabi Allah Ismail kapan diperintah? Di waktu ti, tidur. Makanya Nabi Ismail mengatakan kalau ente tidak tidur tidak akan diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak kullu minan nom. Ya, tapi daripada seseorang kalau tidak tidur maksiat lebih baik tidur. Apalagi di akhir zaman seperti anak katakan, nantinya di akhir zaman tidak akan selamat daripada maksiat kecuali dengan ti tidur. Bahkan setan setiap seorang manusia, seorang e, Bani Adam tertidur itu dia sumpah. Kenapa? Kapan terbangun biar biar bisa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu setan di akhir zaman zaman. Ya. Kalau di akhir zaman seperti itu, ya daripada maksiat lebih baik lebih baik tidur selamat daripada maksiat dan itu khair kabir fi akhir zaman yang dikatakan bahwasanya al-mustaqim ala dini fi akhir zaman orang yang betul-betul istiqomah dengan agamanya kal qabid alal jamrah seperti orang yang memegang menggenggam bara api ya artinya tidak gam gampang untuk istiqomah dengan agamanya ketika di akhir zaman Ya, oleh karena itu <clears throat> dikatakan tadi kita lanjutkan tidur setelah masuk waktunya kita katakan hukumnya makruh kecuali bukan makruh haram kecuali kalau dia tahu dia akan terbangun daripada tidur sebelum keluar waktunya sholat ya dengan cara apapun ya tapi kalau misalnya dia tidak tahu dia akan dikatakan haram misalnya pun benar kenyataannya dia bangun tetap dia dosa. Karena apa? Tidurnya sudah dihukumi dosa. Dia tidur belum sholat. Padahal dalam hatinya kalau dia tidur dia tidak akan bangun. Tidur dia. Tahu-tahu dia bangun. Tidur sebentar tahu-tahu terbangun. Tetap dia dihukumi do, dosa. Walaupun dia terbangun dan sholat di waktunya. Kenapa? Karena tidurnya sudah dihukumi dosa oleh ulama. Jadi kalau dia tidak terbangun sampai keluar waktunya dosanya dua kali. Dosa karena tidur dosa karena mengeluarkan sholat dari wak waktunya. Ya. Tadi kita katakan sudah tahu bagaimana hukumnya tidur sebelum sholat. Kan kita katakan andai kata ya, seseorang bangun dari tidurnya dikatakan di sini. Lawistai khala min naumi. Andai kata seseorang bangun daripada tidurnya. Allazi yang lam yata'adda bihi. Yang tidak bermaksiat dengan tidurnya. Tidak berdosa dengan tidurnya. Ya. Artinya yang tadi ya, kapan dianggap dosa? Kalau setelah masuk waktu sholat dan dia tidak yakin akan akan bangun sebelum keluar waktunya. Nah, waqad bagia ketika dia bangun daripada tidurnya qad bagia min waktu sholat tersisa daripada waktu sholat al mafrudah yang wajib ma sesuatu atau satu waktu la yasau illal wudu tidak cukup kecuali wudu aja tidak cukup kecuali wudhu aja. Misalnya di waktu subuh hari. Kalian bangun di subuh hari. Jam berapa? Di akhir waktu sholat subuh. Jam berapa sekarang terbit matahari? tidak jam setengah enam mungkin ya. Setengah enam. Jadi setengah enam kurang berapa menit? Dia terbangun daripada tidurnya. Lihat jam, ya Allah. Kira-kira gimana? Tidur lagi? Apa ke kamar mandi? Nah, ini yang kita bahas. Apakah dia boleh tidur? Ya Allah tinggal dua menit. Dua menit ini kalau ke kamar mandi minimal dua menit. Belum sholatnya. Nah, berarti tidak cukup. Ah, berarti tidur aja sudah. Sudah kadung. Apa harus dia ke kamar mandi? Apa harus? Nah ini yang kita bahas. Bagaimana hukumnya? Nah, kalau tidak ada waktu yang cukup kecuali hanya wudhu aja. Au apalagi hanya sebagian wudhu fahukmuhu hukmu manfaatat fatadhu uzur. Maka hukumnya dia dianggap meninggalkan sholat dengan uzur. Artinya boleh. Boleh dia teruskan tidurnya. Kalau dia lewat waktu, wah tinggal dua menit. Tinggal satu menit misalnya. Karena wudhu, berapa menit wudhu? Andai kata seseorang terbangun daripada tidurnya, yang dia tidak berdosa dengan tidurnya, artinya tidur sebelum waktunya, atau tidur setelah waktunya dan dia menyangka dia akan bangun dari tidurnya sebelum keluar waktunya. Dan ketika dia bangun dari tidurnya ketika itu waktu hanya cukup untuk wudhu. daya yasa'u ilal wudhu. Tidak cukup sisa waktu kecuali hanya untuk wudhu. Au ba'dhah. Atau kurang daripada wudhu. Cukup hanya untuk sebagian wudhu. Paling niat membasuh wajah akan keluar waktunya. Bagaimana hukumnya? Fahukmuhu maka hukumnya dia Ketika itu dihukumi manfaatatuhu biuzur bi dihukumi orang yang ketinggalan sholat dengan uzur. Dan dia tidak diharuskan ketika itu untuk wudhu. Karena sudah waktu untuk wudhu pun sudah tidak cukup. Atau hanya cukup untuk wudhu, tidak cukup untuk sholat. Artinya mau tidak mau tetap walaupun dia wudhu, maka sholat tidak dilaksanakan kecuali setelah keluar waktunya. Nah. Fala yajib alaihi qada'uha fauran. Dan kemudian selanjutnya dia tidak diwajibkan untuk mengkodoknya secara langsung. Karena dia tidak dianggap meninggalkan sholat tanpa uzur. Karena di sini dianggap dengan uh, uzur. Setiap seseorang yang meninggalkan sholat dengan uzur, dia tidak wajib mengkodoknya secara langsung. Tapi hukumnya sun, sunnah. Walaupun tidak wajib, hukumnya sunnah. Walau istayqadha, Anda kata dia bangun dari tidurnya, waqad bagia sedangkan waktu itu tersisa, ma yasa'ul wudu'ah, waktu itu tersisa cukup untuk wudu wa ba'da sholat, dan sebagian sholat. Kalau tadi kan hanya cukup untuk wudu atau hanya sebagian cukup untuk sebagian wudu aja. Kalau ini cukup untuk wudu dan sebagian sholat, Kata Gbiratil Ihram, walaupun sebagian sholat itu hanya sebagian sedikit aja. Bahkan walaupun hanya untuk takbiratul ihram aja. Jadi waktu tinggal tiga menit. dua menit untuk uduk misalnya, satu menit untuk takbiratul ihram sekaligus niat. Maka hukumnya gimana? Nah, dikatakan wajib fi'luhu. Wajib dia bersegera untuk melaksanakan wudhu dan kemudian dia wajib melaksanakan sholat. Apalagi kalau dia tidurnya tanpa membatalkan wudunya. Tidur dengan posisi duduk. Yang berarti dia walaupun tidurnya dengan posisi tersebut tidak batal wudunya. Bangun daripada tidurnya tinggal sedikit waktu sholat. Cukup hanya untuk takbiratul ihram. Wajib apa enggak? Wajib dia sholat. Karena dia tidak harus ketika itu untuk uduk terlebih dahulu. Maka dia wajib bersegera untuk melaksanakan sholat. Walaupun hanya mendapatkan takbiratul ihram aja. Ini kalau dia membutuhkan wudu. Walau istaqala waqad bagaimana wa ba'da shalah wajib fi'luhu. Falau akhara. Andai kata dia mengakhirkan ketika itu. Tidur dia, dilanjutkan tidurnya. Padahal waktu cukup untuk wudu dan sebagian salat. Hatta kharajal waktu sampai keluar waktu salat asal Maka hukumnya dia dianggap bermaksiat dengan hal tersebut. Wa wajaba qada'uha fawran karena dia dianggap tanpa uzur, berarti dia wajib mengkodoknya secara langsung. Walau berarti dia tidak boleh tidur itu. Ya, kalau dia tidur, berarti ketika itu dianggap tidurnya berdoa berdosa. Bangun dari tidur, dia harus langsung bersegera untuk mengkodok sholatnya. Diakhirkan juga dia tambah dulu dosanya. Kalau diakhirkan bertambah dosanya. Karena dia wajib untuk mengkodoknya secara langsung. Walau afsada sholatan amdan. Andai kata seseorang membatalkan sholatnya secara sengaja. Ya ini. Dan amdan. Seseorang membatalkan sholatnya secara sengaja. Dan hukumnya membatalkan sholat secara sengaja itu hukumnya haram. Ya, karena sholat itu hukumnya wajib ya. Kita bicara hukum sholat yang wajib. Jadi bukan hanya sholat termasuk puasa. Maka hukumnya tidak boleh dibatalkan. Walaupun dia masih bisa melaksanakan sholat di waktunya. Bisa. Termasuk juga puasa. Kalian mengkodok puasa. Ramadan kan kalian ada liburnya. Kemudian misalnya sekarang sawal. Ya, kalian mau mengkodok sholat kalian. Di tengah-tengah hari Kalian niat mau membatalkan, hukumnya tidak bu, boleh. Karena itu adalah puasa yang wajib. Dan puasa yang wajib tidak boleh dibatalkan. Walaupun sebenarnya ada waktu yang lain untuk mengkodok sholat. Untuk mengkodok puasa. Tapi tetap tidak boleh membatalkan. Ya, ini pendapat yang muhtamat, Tapi ada pendapat yang lain juga. Dan itu pendapatnya Imam Ghazali. Dan juga gurunya Imamul Haromen. Mereka berpendapat boleh dibatalkan dihukumi seperti hukumnya sholat sunnah. Sholat sunnah boleh dibatalkan, puasa sunnah boleh dibatalkan. Maka sesuatu yang wajib pun boleh dibatalkan. Asalkan masih ada waktu untuk melaksanakannya. Mengkodok puasa Ramadan misalnya dibatalkan, besok masih ada, besok lusa masih ada, sampai Ramadan yang akan datang baru habis waktunya. Juga demikian sholat, membatalkan sholat, masih ada satu jam, dua jam waktu untuk sholat. Bisa nanti di, ya, diulang lagi sholatnya dari awal, maka hukumnya boleh menurut kedua imam tersebut, kedua ulama tersebut. Tapi yang muktamad kita katakan tadi hukumnya tidak boh, boleh. Kalau sudah memulai sholat, memulai puasa dan itu puasa dan sholat yang wajib, ya bukan hanya kodok, termasuk nazar juga, maka hukumnya tidak boleh dibatalkan menurut pendapat yang utama. Jika dibatalkan, hukumnya berarti doh, dosa. Ya, andai kata seseorang melakukan itu, membatalkan sholatnya dengan sengaja. Di tengah-tengah sholat dia batalkan. Pikirnya nanti anak sholatnya. Kita katakan tidak boleh walaupun untuk niatnya sholat berjamaah. Boleh apa enggak? Sholat sendiri, sholat isya. Kemudian dia pas anak lebih baik anak batalkan biar nanti anak bisa sholat berjamaah. Boleh dibatalkan? Hah? Tidak boleh. Ya, boleh kalau dia rubah terlebih dahulu niatnya. Dia rubah terlebih dahulu niat sholat isaknya dengan niat sholat sunnah nafilah mutlakoh Sholat sunnah nafilah mutlakoh Yes, anak jadikan sholat anak ini bukan sholat isya. anak rubah dengan sholat nafilah mutlakoh Maka hukumnya boleh. Setelah dia rubah dengan niat sholat nafilah mutlakoh dia batalkan kemudian. Karena sudah berubah menjadi nafilah mutlakoh. Maka nah, kemudian dia nantinya sholat isanya berjamaah, bukan sholatnya sendiri lagi. Jadi harus syaratnya seperti itu. Jadi niatnya dia sholat berjamaah, membatalkan dengan merubah terlebih dahulu sholatnya dengan niat sholat atau dengan niat sholat nafilah mutlakoh, baru kemudian dibatalkan. Jelas? Nah, ini boleh. Tapi kalau langsung dibatalkan, wah, anak batalkan sholat anak, biar nanti sholat berjamaah bersama teman-teman yang lain hukumnya tidak boleh. Walaupun niatnya dia untuk melaksanakan sholat berjamaah, berjamaah. Tapi dengan cara seperti tadi. Andai kata dia membatalkan sholatnya. Apa hukumnya wajib dia mengkodok atau mengulang sholatnya secara langsung? Hukumnya, Lam yajib fi'luha fauran ala ma'tamadahu ramli. Tidak wajib dia mengulang sholatnya dari awal secara langsung. Artinya boleh nanti, boleh diundur lagi, menurut pendapatnya Imam Ramli. Khilafan li Zayadi berbeda pendapatnya dengan pendapatnya Imam Zayadi. Yang artinya kebalikannya pendapatnya Imam Zayadi mengatakan harus setelah dia membatalkan sholatnya. Wajib langsung dia mengulang sholatnya dari awal menurut pendapatnya dia. Qala Qalyubi wa yattajih an yuqal bil fawriya indakal waqad. Katanya Imam Qalyubi lebih baik kita katakan wajib mengulang sholatnya secara langsung indakal waget kalau waktunya sudah sem sempit. Wa ilah kalau waktunya masih luas, fala maka kita katakan tidak harus mengulangi sholatnya secara langsung boleh diundur kalau waktunya masih luas. Wa alaihi yuhmal atanakut al mazkur maka dengan makna ini atau dengan takwil ini ya, perbedaan pendapat antara dua imam yang sudah disebutkan tadi Imam Romli mengatakan tidak wajib diulang langsung. Imam Zayadi mengatakan wajib mengulangi langsung. Jadi Imam Romli pendapatnya wajib tidak wajib mengulang langsung kalau masih ada waktu yang banyak luas. Imam Zayadi mengatakan wajib mengulang langsung kalau waktunya sem sempit. Katanya Imam Qalyubi. Jadi digabung dua pendapat tersebut dengan takwil seperti yang sudah disebutkan. Yang keenam, Qalal habib Al-Kutub. Abdullah Al-Haddad wa yazam at taiba an yaqdiya ma farrat fihi min al-wajibat ka shalah wa shaum wa zakah. Yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahib Ratib. kutbul Isad dia mengatakan bagi orang yang mau bertaubat maka dia harus dan segera melaksanakan hak-hak yang dia teledor di dalamnya. Ya termasuk dia punya hak dia mengambil hak manusia dengan mencuri, menghosop, maka dia wajib mengembali mengembalikan. Dia pernah riba orang, pernah menggunjing orang, wajib dia meminta ridhonya, meminta maafnya. Ya, dia pernah juga menggunakan barang orang lain, menghosop barang orang lain, wajib dia mem, selain mengembalikan wajib membayar biaya sewanya ke andai kata itu barang yang bisa disewa disewakan dan seterusnya kewajiban harus dilaksanakan. Begitu juga kewajiban dengan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bermaksiat kepada Allah, ya, maka dia juga wajib memberikan haknya kepada Allah. Apa itu? Termasuk kalau dia tidak zakat bertahun-tahun wajib diqadha, tidak sholat bertahun-tahun wajib diqadha, tidak puasa bertahun-tahun juga wajib diqadha. Ini syarat untuk mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikatakan di sini wajib bagi orang yang mau taubat untuk mengkodok apa yang dia lalai di dalamnya daripada kewajiban seperti sholat, puasa, zakat. La buddalahu minhu dan harus dia melakukan itu semuanya kalau ingin bertaubat. Artinya tidak dianggap dan tidak diterima taubatnya kecuali kalau dia melaksanakan kewajiban tersebut. Wa yakunu ala tarahi. Nah, di sini dikatakan wa yakunu ala tarahi. Ini yang berbeda dikatakan oleh Habib Abdul Haddad itu bukan harus dikodok secara langsung tapi boleh diundur-undur. Nah ini enak. Karena kalau menurut pendapat yang muktamad, seseorang kalau mau tobat dari sholatnya, harus dia menggunakan sholatnya, menggunakan waktunya semuanya untuk mengkodok sholatnya. Tidak boleh dia melakukan hal yang lain kecuali untuk doruroh aja. Jadi misalnya sekarang seseorang mau tobat 10 tahun tidak sholat. Sekarang ketika dia tobat harus mulai sekarang dia menggunakan waktunya semuanya untuk sholat. Jadi sholat lagi, sholat lagi sampai kapan? Sampai sudah tidak kuat ngantuk, kuat sudah. Ya, dia ngantuk kalau berdiri jatuh, baru dia boleh tidur. Itu pun jangan 10 jam, cukup sekiranya dia tidak ngantuk lagi ketika bangun satu jam cukup dua jam bangun lagi sholat lagi lapar darurat makan sebentar habis itu sholat lagi ini tidak boleh dia berdagang, tidak boleh dia apa mau hadir maulid zikir, tidak mau dia mau apalagi mau ngobrol, mau bercanda dengan yang lain. Semuanya itu dianggap haram kalau dia melakukan itu. Jadi semua waktunya harus digunakan untuk mengkodok sholat. Ini sholat. Kalau puasa Ramadan dia tidak pernah puasa 10 tahun. Setiap hari harus dia sudah harus sholat tiap waktu, harus puasa lagi. Tidak bisa mati duluan sebelum selesai itu. Itu yang dikatakan oleh fukaha. Tapi inilah yang dikatakan oleh Habib Abdul Haddad. Yakun ala tarahi. Tidak usah kita ikut kepada ulama-ulama. Tidak usah kita ikut menurut pendapat yang muhtamad. Sudah kita katakan boleh diundur kodoknya. Karena kalau kita katakan, oh inti 10 tahun tidak sholat. Berarti kalau inti mau tobat, sekarang harus gunakan semua waktu inti untuk sholat. Tidak boleh lagi inti mau main-main, tidak boleh tidur santai, tidak boleh. Oh kalau gitu anda tidak mau tobat sudah sekalian. Ya, akhirnya seperti itu nantinya kan. Ah, wa yakun ala tarahi wal istita'ah min khairi tadjik dan menurut kemampuannya dia min khairi tadjik tanpa memberatkan dia, tanpa mempersulit dia. Wala tasahul, tapi juga tanpa harus dia itu dianggap tasahul, dianggap dia apa? meremehkan. Jadi kalau misalnya sholatnya 10 tahun, mengkodoknya satu hari cuma satu kali sholat, ya kapan selesainya? Ya itu dianggap tasah, terlalu tak saul meremehkan itu. Jadi jangan terlalu dikeraskan, diberatkan, tapi juga jangan diremeh, diremehkan. Ya, jadi yang gimana maksudnya? Ya kita katakan, ente ini bisa mengkodok sholat seberapa banyak setiap hari. Ente sholat duhur misalnya. Kalau diulang lagi untuk sholat duhur, berapa kali ente mengulang mampunya? Anak mampu mengulang sampai lima kali. Ya berarti setelah sholat duhur, ente ulang lagi sholat duhur sampai lima kali. Kalau ente mengulang lima kali, kodoknya ente sepuluh tahun, berarti insya Allah selesainya lima, ya lima tahun, ya lima tahun akan, tidak kalau lima tahun dia e, eh, kali mengkodoknya. Kalau sepuluh tahun dia tidak sholat, setiap hari mengkodok, e, jadi mengkodok bisa berapa semampunya tanpa memberatkan dia. Yang penting tidak memberatkan dia. Puasa juga demikian. Nanti puasa setiap hari mau kodok bisa. Aduh, tidak mampu anak. Senin kemis saja. Ya sudah, Senin kemis. Setiap Senin kemis kodok, kodok. Senin kemis kodok. Semampunya dia. Hmm? Tanpa juga meremehkan. Kalau dia, wah anak kodoknya setahun sekali aja puasanya. Ya tidak akan selesai. Fa'inad din watin. Karena agama adalah suatu yang kokoh, suatu yang kuat. Laqad qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah berkata, Bu istu bil hanifiyati samha Aku diutus dengan membawa agama yang bertoleransi, yang ma suka memaaf, yang gampang, yang mudah. Waqala dan Rasulullah juga dalam kesempatan yang lain mengatakan yassiru wala Wasiru, Yassiru mudahkan, gampangkan kepada orang-orang wala tuas. Jangan kamu persulit orang oh, orang Intaha. Wahada aula mimma qalahul fuqaha. Apa yang aku katakan tadi itu lebih baik daripada apa yang dikatakan oleh fuqaha. Fuqaha para ahli fikih, para ulama yang mana mereka mengatakan min wujubi sorfi. Mereka mengatakan wajib mengeluarkan atau menggunakan waktunya, jami waktihi semua waktunya lil qadha untuk mengqadha. Ma ada ma yahtajuhu lahu, kecuali apa-apa yang dia butuh kan tidur, makan, Wali walimamutihi wa mamunihi dan apa-apa yang dibutuhkan oleh keluarganya. Jadi misalnya kalau dia harus mengkodok-mengkodok sholat terus, keluarganya tidak bisa makan nantinya. Dia bisa dia bekerja sedikit, cari untung sedikit untuk memberi makan kepada keluar keluarga. Ini maksudnya. Wa lima fi dzalika minal harat asyadid. Karena dalam hal tersebut ada sesuatu yang berat untuk dijalan dijalankan. Yang ketujuh, Lau ta'addadatil fawaid. Jamak fa'idah. Lau ta'addadat artinya kalau berbilang-bilang. Artinya banyak. Al-fawaid jumlah sholat yang harus dikodok. Nudiba tartibuhahu. Sunnah hukumnya mengkodoknya secara tertib. Ala nahwi tartibi awqatihah sesuai menurut tertibnya waktu-waktunya wa ayyamiha dan hari-harinya. khurujan untuk keluar min khilafi daripada khilafnya man aujabahu ulama yang mewajibkannya. Misalnya, fayagdi maka dia mengkodok duhral yom, sholat duhur di hari ini qabla asrihi, qabla asri al yom, sebelum mengkodok sholat asar di hari ini. Ini ya. Hukumnya sunnah katanya di sini. Wa asar amas dan mengkodok sholat asar yang kemarin qabla duhur hazal yom. Sebelum sholat mengkodok sholat duhur di hari ini. Jadi misalnya di hari ini dia tidak sholat duhur, dia tidak sholat asar. Kemudian dia mau mengkodoknya sekarang ini, malam ini. Maka sunnah ketika mengkodoknya untuk tertib. Berarti yang lebih dulu yang mana? Duhur apa asar? Duhur dulu dikodok, baru kemudian dia mengkodok sholat asar dia tidak sholat ya, duhur hari ini dan dia tidak sholat juga asar kemarin. Mana dulu yang dikodok? Asar kemarin dikodok sesuai dengan harinya karena lebih dulu itu baru duhur yang hari ini. Ini hukumnya sunnah. Ini sunnah tapi menurut Imam Romli ini ya. Nah, so ini. Wala farqa fi dzalika dan tidak dibedakan dalam hal tersebut, dalam hukum tersebut inda Romli menurut Imam Romli. Baina antara antafuta kullu habi uzur, semua salat itu dia tinggalkan dengan uzur, au bi khairihi atau semua salat itu dia tinggalkan tanpa uzur. Au ba'du bi uzur wa ba'du bi khairihi bi khairi uzur. Atau sebagian salat dia tinggalkan dengan uzur, sebagian lagi tanpa uzur wa in ta'akhir walaupun terlambat. Jadi artinya menurut Imam Ramli sunnah mengkodok sesuai tertibnya sholat masing-masing. Sesuai tertibnya waktunya sholat masing-masing seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan ini sunnah mutlak katanya Imam Malik. Baik itu semuanya sholat duhur sama sholat asar tadi ya. Baik sholat duhurnya tanpa uzur, sholat asarnya tanpa uzur, sholat duhurnya dengan uzur, sholat asarnya dengan sholat duhurnya dengan uzur, tapi sholat asarnya tanpa tetap hukumnya sama katanya Imam Lomdi. Sunnah dulu duhur, baru kemudian sunnah sholat mengkodok sholat asar menurut Imam. Bagaimana menurut Imam Ibn Hajar? tidak eh, disebutkan. Oh nanti di akhir. Kalau fata duhur, misalnya, menurut pendapat Imam Romli andai kata seseorang ketinggalan fata, ketinggalan sholat duhur, wal asar dan sholat asar, bi uzrin dengan uzur, wal maghrib ketinggalan sholat isya, maghrib, wal isya dan isya bi khairi, uzur. Jadi maghrib tidak sholat, isya tidak sholat, duhur tidak sholat, asar, nanggung tinggal satu ini Tadi dikatakan duhur sama asar dengan uzur. Duhur tadi dia sibuk ya menemani tamu, melayani tamu sampai lupa lupa tidak sholat. Duhur asarnya dia mutolaah sampai lupa dia sholat ah asar. Maghribnya isaknya males. Ah, maghrib dilihat waktunya tinggal sedikit males mau ke kamar mandi. Jadi tanpa u isaknya juga tanpa u karena dia ngantuk tidur sudah niatnya tidak mau sholat. Jadi duhur, asar dengan uzur. Maghrib, isya tanpa. Kemudian subuh dia taubat. Mau mengkodoh sholat. Subuh taubatnya itu loh. Barokah subuh mungkin. Ustuhibba. Apa hukumnya? Wah sunnah. Ustuhibba indahu. Indahu menurut siapa? Ya pinter. Ustuhibba. Sunnah menurut Imam Romli takdimu al awalen mendahulukan dua solat yang pertama al akhiran daripada dua solat yang terakhir. Berarti apa yang pertama? Duhur dan asar. Didahulukan. Kemudian baru maghrib dan sesuai dengan tertib tertibnya. Nah, ini menurut Imam Romli. Apa yang dikatakan oleh Ibn Hajar? Waqala Ibn Hajar yajib takdimu mafata bihoir uzur ala mafata bi uzur. Wajib dia mendahulukan solat yang dia tinggalkan tanpa udur atas sholat yang dia tinggalkan dengan jadi kalau yang tadi contoh yang tadi menurut Ibn Hajar dia wajib mengkodok terlebih dahulu maghrib dan isya kemudian baru duhur dan asar kenapa maghrib dan isya dia tinggalkan tanpa udur dan dikatakan oleh mereka bahwasanya meninggalkan sholat tanpa udur harus dikodok secara langsung jadi secara langsung jangan ditunda walaupun menundanya untuk mengkodok sholat yang lain Kenapa? Karena mengkodok sholat yang lain itu kan tanpa dengan uh, uzur. Artinya tidak harus lang langsung bisa diundur. Sedangkan maghrib bisa tanpa uzur. Tidak boleh diundur. Berarti didahulukan mengkodok maghrib. Kemudian isya. Baru kemudian duhur dan ah. Asar. Karena duhur asar bisa diundur. Walaupun tidak ter tertib. Tapi Imam Romli mengatakan tetap sunnahnya adalah tertib. Duhur, asar, maghrib, subuh dikodok. Habis sholat subuh tidur lagi. Jangan ketinggalan lah. Wakala ibn Hajar yajib takdimu ala mafat. Wa in fuqidat tertib. Walaupun misalnya nantinya tidak ter di annahu sunnah katanya Ibn Hajar karena tertib itu hanya sun wal widaru wajib mengkodok sholat secara langsung hukumnya wajib. Yang kedelapan, laukana alaihi faitah. Anda kata dia punya tanggungan sholat. Fa'ita ini kodok. Dia punya tanggungan kodok sholat. Wara'a imaman. Kemudian dia melihat imam. Yusolli sedang sholat. Hadiratan. Sholat hadir. Artinya sholat hadir, sholat yang ada pada wak waktunya. Maatisai waktiha. Dan waktunya masih luas, masih panjang. Seperti sekarang. Seperti sekarang seorang sholat isya berjamaah, ya, dan di situ ada yang menjadi i, imam. Terus kalian melihat imam tersebut sholat. Ustihibba lahu takdimul fa'ita mutlakon. Nah, kalian punya kodok kan? Tadi maghrib tidak sholat kan? Ini contoh. Tadi maghrib tidak sholat. Sekarang di waktu sholat isya ini kalian melihat ada jamaah. Sholat berjamaah sholat isya. Tapi kalian belum sholat maghrib. Apa kalian ikut bersama mereka sholat isya? Sholat maghribnya nanti diakhirkan. Apa kalian dahulukan dulu kodoknya sholat maghrib dulu, baru kalian sholat. Oh nanti ketinggalan jamaahnya. Bagaimana hukumnya? Apa dikatakan di sini? Wajib atau sunnah? Dikatakan di sini sunnah mendahulukan kodok mut mutlakon secara mutlak artinya baik dengan uzur ataupun tanpa artinya baik dia tidak sholat maghrib tadi itu dengan uzur ataupun tanpa uzur walau khafa hotel jamaah alal mu'tamad walaupun dia nantinya akan ketinggalan sholat berjamaah ketinggalan sholat isaknya berjamaah untuk apa muraatan li tertib biar sholatnya dia itu ter tertib maghrib dulu isak kalau dia nanti ikut berjamaah, akhirnya isak dulu baru nantinya tidak tertib. Wala nazarah liqaunil Imam Ahmad yujibul jamaah ainan dan kita tidak melihat pendapatnya Imam Ahmad. Yang mana Imam Ahmad mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Kalau menurut Syafi'i kan hukumnya hukum Syafi'i kan hukumnya hukumnya fardu kifah. Ya, bukan sunnah tapi fardu kifah kifayat. Tapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, hukumnya sholat berjamaah itu fardu n, bukan fardu kifayah. Artinya semua masing-masing wajib atasnya untuk sholat berjamaah. Kalau kita madhab syafi'i, kalau yang di masjid sudah ada sholat, walaupun dua orang aja yang sholat berjamaah sudah cukup. Yang lain sudah gu, gugur kewajiban untuk sholat berjamaah. Ini menurut syafi'i. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, masing-masing wajib sholat ber, berjamaah. Jadi artinya, kalau kalian tadi sholat maghrib dulu, mengkodok dulu, kalian akan ketinggalan sholat berjamaah di waktu sholat isya. Padahal kalau kalian nantinya sholat isya sendirian, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, sholatnya kalian hukumnya berdoa. Sah apa Hukumnya sah sebenarnya. Menurut Imam Ahmad, sholat berjamaah hukumnya fardu Tapi bukan menjadi syarat untuk sahnya sholat. Jadi kalau seorang sholatnya sendirian sah, tapi hukumnya sah. Itu pendapat Imam Ahmad. Kalau pendapat yang lain, sebagian malah mengatakan hukumnya sah kalau dia sholatnya sedih, sendirian. Tapi yang Imam Ahmad pendapatnya seperti tadi ya. Berjamaah hukumnya wajib fardu ain, tapi tidak menjadi syarat untuk sahnya sholat. Jadi kalau kalian sholat isaknya nanti sendirian, berarti menurut Imam Ahmad kalian berdosa. Ya, kenapa sih kok tidak dahulukan sholat isya aja berjamaah biar tidak berdoa sah menurut Imam Ah. Nah, ini dikatakan kenapa? Kenapa kok tidak dilihat pendapatnya Imam Ahmad biar keluar dari hilafnya lian Li'annaha indahu laysat syartan li sihatis. Karena menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, sholat berjamaah bukan syarat untuk sahnya sholat. Walaupun wajib, tapi bukan syarat untuk sahnya sholat alal asoh menurut pendapat yang kuat. Kama fi busol karim. Bihilafi man yujibu tertib. Kal Hanafiyah berbeda dengan pendapat yang mewajibkan tertib. Jadi rupanya di sini disebutkan bahwasanya pendapatnya Imam Abu Hanifah itu hukumnya mengkodok sholat secara tertib wajib dan kalau tidak tertib mengkodoknya maka hukum sholatnya tidak sah. Menurut Imam Abu Hanifah. Artinya, jadi kalau kalian nantinya kalau tadi contoh yang tadi, ya kalian sholat isya terlebih dahulu, Kemudian baru sholat mang. Sholat kalian isya itu dianggap tidak sah menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau kalian mendahulukan sholat maghrib dulu, kemudian sholat isaknya sendirian, menurut Imam Ahmad bin Hambal, sholat isaknya kalian juga dianggap berdosa. Tapi tetap dianggap sah. Kalau Imam Abu Hanifah dianggap tidak sah. Ya, lebih baik kita mendahulukan pendapatnya Imam Abu Hanifah daripada pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan. Fakana riayatu khilafihi aula. Jadi memperhatikan, mendahulukan khilafnya Imam Abu Hanifah lebih baik, lebih didahulukan, lebih utama. Fayusallil fa'ita munfaridan, maka dia ketika itu mendahulukan sholat kodok dulu, sholat maghribnya itu, sendirian. Suma in adrakal imam qabla salam. Kemudian dia men, jika mendapatkan imam sebelum dia salam, nawa al hadirata ma'ahu. Dia sholat yang hadir ketika itu bersama i, imam. Wa'ilah kalau misalnya sudah terlambat, imam sudah salam, sholaha munfaridan, maka dia melaksanakan sholat sendiri. Jadi sekarang sudah tahu hukumnya. Kalau kalian punya kodok sholat, kemudian kalian belum mengkodoknya, kemudian ada orang-orang sholat berjamaah adaan, ya hadirah adaan, maka yang lebih baik dikatakan tadi Allah, sholat dulu kodoknya, baru kalian ikut bersama mereka sholat ber jika nututi, kalau tidak nututi, ya tetap lebih baik kalian mendahulukan sholat kodok. Karena kalau kalian mendahulukan sholat yang hadir, yang kodok diakhirkan, berarti sholatnya tidak sah menurut Imam Abu Hanifah. Yang ke sembilan, syakka fi qadri fawaita alaih. Nah, ini banyak terjadi ketika seseorang mau bertobat dia ya mau oh, mengkodok sholatnya lupa. Berapa banyak sholat yang dia tinggal? Yo, lupa saat, karena sudah belasan tahun kira-kira. Jadi mau dihitung kan pastinya sulit. Kalau sudah puluhan, ya, mau berapa sholat itu lupa. Ya, bagaimana hukumnya? Dia mengkodok sholat yang jumlahnya dia lupa berapa. Ini contoh ya, termasuk juga puasa hukumnya siapa? Sam Apa jumlah sholat yang dia tinggalkan? ya, tidak tahu berapa secara persis jumlah sholat yang dia tinggalkan. Apa hukumnya? Dikatakan di sini, lazimahu al-ityan bi kulli ma lam fi fi'lahu. Wajib atasnya melaksanakan kodok sholat sampai jumlah atau dia wajib melaksanakan kodok sholat dengan jumlah yang dia yakin. Lam yatayakon, dia tidak yakin dia melakukannya lam yatayakon dia tidak yakin dia melakukannya. Kama qalahu Ibn Hajar wa Ramli seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Hajar dan Imam Waqala al tapi Imam Qafal mengatakan yakdi dia wajib mengkodok mata haggak tarku. Mengkodok salat yang dia yakin tarkuhu dia tinggalkan. Jelas? Jelas apa tidak jelas? Oh, jelas ya sudah tidak usah dijelaskan. Artinya yang tadi itu jelas apa tidak jelas? Ada dua pendapat, pendapatnya Ibn Hajar dan Omli, sama pendapatnya Imam Al-Ghafal. Jadi contoh yang tadi seseorang mau mengkodok sholat, cuma dia tidak tahu. Berapa jumlah sholat yang dia tinggalkan. Tadi pendapat yang pertama, dia wajib mengkodok setiap sholat yang tidak dia yakin mengerjakannya, melakukannya yang dia tidak yakin melakukannya. Jelas. Anggaplah usah banyak-banyak contohnya. Hari kemarin dia tidak sholat. Nah, cuma subuh dia ragu. Subuh kemarin dia ragu. Duhur, asar, maghrib, isya dia pas pasti. Ya, jerati duhur, asar, maghrib, isya dia wajib mengkoh karena sudah pas. Bagaimana subuhnya? Ya, dikatakan oleh Ibn Hajar, dia wajib mengkodok sholat yang dia tidak yakin melakukannya. Berarti wajib apa enggak? Wajib. Kenapa? Karena dia tidak yakin melakukan sholat subuh. Jelas? Ya, dia wajib mengkodok sholat yang dia tidak yakin melakukan, melaksanakannya atau melakukannya. Imam Ghafal enggak. Dia wajib mengkodok sholat yang dia yakin ya, ma di mata hak tarku. Yang dia yakin dia meninggalkannya. Kalau dia yakin tidak yakin meninggalkannya tidak wajib mengkolok. Berarti menurut pendapatnya dia wajib mengkodok sholat subuh. Kenapa kok tidak wajib mengkodok sholat subuh? Karena dia tidak yakin meninggalkannya. Kan gitu kan? Karena bisa kemungkinan dia sudah sholat subuh. Kalau tidak yakin ditinggalkan, kalau dia tidak yakin meninggalkannya, berarti tidak wajib dikodok. Yang Imam Ibn Hajar dan Romli tadi tidak. Dia wajib mengkodok sholat yang dia ya tidak yakin melaksana sebaliknya itu. Sudah jelas? Berarti satu tahun ya kira-kira dia tidak sholat. Ya, misalnya, cuma dia ragu apa satu tahun persis apa sebelas bulan. Apa satu tahun, kira-kiranya satu tahun. Apa satu tahun persis, apa sebelas bulan antara itu. Sebelas bulan sama sepuluh sama satu tahun. Berarti menurut Imam Ibn Hajar dan Imam Romli, dia wajib mengkodok sholat selama satu tahun. Tapi menurut Imam Ghazal, dia wajib hanya melaksanakan kodok hanya sebelas bu bulan. Karena yang menurut dia wajib dikodok sholat yang dia yakin meninggalkannya. Sedangkan satu bulan dia kan tidak yakin meninggalkannya. Bisa jadi dia melakukannya. Tidak wajib dikodok. Tapi menurut Imam Ibn Hajar dan Imam Romli, Ya wakib mengkodok sholat yang dia tidak yakin melakukannya. Termasuk satu bulan itu dia tidak yakin melakukan. Ya, wajib dikoh. Sudah tahu kan? Wasom kah sholat. Hukum puasa sama seperti hukumnya sholat. Jadi tagu berapa Ramadan antara tiga Ramadan atau dua Ramadan berarti wajib mengkodok tiga Ramadan menurut Ibn Ha menurut Imam Ghafal wajib mengkodok dua Ramadan tiga hari apa empat hari. Ya hukumnya sama seperti itu. Jelas. Walau saka fima fatahu min huma. Andai kata dia ragu dalam apa-apa yang dia ketinggalan daripada keduanya. Apa itu? Salat dan buah. Apa yang diragukannya? Hal kana qoblal bulu am au ba'dahu. Apakah dia meninggalkannya sebelum balik? Apakah dia meninggalkannya setelah? Ana dulunya tidak pernah karena dulunya ninggalkan puasa Ramadan. Tapi anak lupa, apa waktu itu anak itu sudah balik, berarti wajib diko. Apa waktu itu anak belum balik, berarti tidak wajib. Anak dulu ninggalkan sholat, satu kali sholat duhur. Cuma anak ragu, apa waktu itu anak balik, berarti wajib dikodok. Apa waktu itu anak belum balik, berarti tidak wajib. Hukumnya, layal zamu, artinya tidak wajib dia mengkoh qadha. Tidak wajib mengqadha di sini. Wa dhabit. Yang penting dhabitnya, definisinya annahu bahasanya, mata lazimahu say'un. Kapan dia diwajibkan melaksanakan sesuatu wasakka kemudian dia ragu hal atabihi apakah dia sudah melaksanakannya amla atau tidak atau belum lazimahu maka hukumnya wajib melaksanakannya Mungkin. Kalau dia sudah yakin ya, lazimah sudah yakin dia wajib melaksanakan sesuatu ya. Cuma dia kemudian ragu apa dia melakukannya, melaksanakannya atau tidak. Maka hukumnya wajib dia melaksanakannya. Ya, jelas. Ya, contohnya. Contohnya tadi. Tadi anak sholat asar enggak ya? Sholat asar apa enggak ya? Berarti hukumnya wajib apa enggak? Mengkodok. Kenapa? Karena dia sudah pasti wajib sholat asar. Kemudian dia ragu apa dia melakukannya apa enggak. Ya kan gitu. Kalau sudah dia pasti wajib, cuma dia ragu melakukannya apa tidak, maka hukumnya wajib dia mengkodok. Wajib dia melakukan. Tapi kalau kewajiban itu yang diragukan, kewajiban itu yang diragukan. Contoh, nah kemarin ana melanggar puasa, eh, ana melanggar sumpah ana apa enggak ya? Berarti kalau ana melanggar buah, sumpah ana berarti ana harus kafarah termasuk kalau tidak bisa tiga ya yang tiga macam itu rokoba, itam, kemudian juga memberi pakaian sepuluh orang miskin, dia ya wajib berpuasa tiga. Kalau tidak pisah yang tiga ya, tidak bisa tidak bisa memberi makan sepuluh orang, tidak bisa juga memberi pakaian sepuluh orang, tidak bisa juga jelas itku rokobah, tidak jelas tidak bisa. Tidak bisa tiga-tiganya dia puah. Nah, sekarang dia ragu, apa kemarin anak melanggar puasa anak, e, melanggar sumpah anak atau tidak? Bagaimana hukumnya wajib kafara apa enggak? Wajib kafara apa enggak? Hukumnya wajib kafara apa enggak? Dilihat kaidah yang tadi. Kalau dia sudah diwajibkan untuk melaksanakan sesuatu, kemudian dia ragu melakukannya, berarti wajib melakukannya. Tapi kalau dia ragu dalam kewajiban tersebut, apa wajib apa tidak, maka dia tidak wajib melakukannya. Berarti wajib kafarah Anda? Wadah khilaf berarti. Khilaf bainal banat dan wa. Padahal tidak ada hilaf di sini. Jadi antara tolibat hilafnya. Kan dobitnya sudah jelas tadi. Ya, sudah jelas apa enggak? Berarti wajib apa enggak? maka hukumnya tidak. Kenapa? Karena dia belum pasti apa melanggar sumpah atau ti tidak. Jadi belum pasti dia ada kafaro atau tidak. Tapi kalau dia sudah pasti melanggar sumpahnya, kemudian dia ragu apa sudah bayar apa tidak kafarohnya, sudah anak melakukan apa tidak kafarohnya, baru kita katakan di sini wajib membayar atau melakukan kafar. Jelas sudah. Kemarin Ramadan anak bolong apa tidak ya? kayaknya bolong satu hari, tapi kayaknya ndak wajib apa ndak mengkodok. Hukumnya wah Kemarin anak nazar puasa apa ndak ya? Apa nazar apa ndak? Hukumnya tidak wah. Ya, pagi sudah berarti pinter. Ya, itu hukumnya. Itu apa aja? Semuanya dikembalikan kepada kaidah yang tadi ya. Dikembalikan kepada kaidah yang Tadi dan sebenarnya itu kaidah al asal la yuzal bisak atau al yakin la yuzalu bis syak. Nah, tadi kan kembali kepada itu. Tadi intih yakin wajib sholat duhur. Kemudian intih ragu melakukannya apa enggak. Kewajiban sudah yakin. Kewajiban atau yang yakin itu tidak akan dihapus dengan hanya kera, keraguan. Intih ragu, nazar apa enggak? Nazar apa enggak? Aslinya itu tidak nah, Eh, yang diragukan nazar apa tidak berarti yang diragukan dibuang hukumnya berarti dianggap dikembalikan kepada asalnya inti tidak nah berarti inti tidak wah wajib nah ini maksudnya nah ini dikatakan topiknya seperti itu mata lazimah syai'un barang siapa yang atasnya wajib melakukan sesuatu sholat puasa dan lainnya wasaka kemudian dia ragu hal atabihi apa dia sudah melaksanakannya amla atau tidak lazimahu ini jawabannya wajib dia melakukan azimahu. Kenapa? Litayakuni syughli zimmah. Karena sudah diyakini syughli zimmah, terlibatnya atau eh, terikat artinya. Ya, tanggungan ya, wa insyakka, tapi kalau dia hal lazimahu amla. Nah, kalau dia ragu, apa dia wajib apa enggak? Beda apa enggak? Ya, kalau tadi yakin wajib, ya kan? Tapi dia ragu sudah melaksanakan atau tidak? Kalau yang kedua, kalau dia ragu apa wajib apa enggak atasnya sesuatu. Ya, wajib apa enggak? Lam yalzamhu, maka hukumnya tidak wajib melaksanakan Izil asal bara'atuhu minhu karena aslinya eh, dikembalikan kepada hukum asli, hukum yakin, ad yakin dan besar. baru Bara'atuhu bebasnya dia minhu daripada kewajiban tersebut. Yang ke sepuluh. Mintar kisolah bihairi uzur. Termasuk meninggalkan sholat tanpa uzur. Antafutahu sholatu fi maradihi. Kalau dia ketinggalan sholat di waktu dia sah, sakit. Jadi orang-orang yang sakit, mau sakitnya sakit ringan ataupun sakitnya sakit keras, mau setruk atau yang lainnya, mau ginjal dan seterusnya, tidak ada uzur untuk meninggalkan sholat. Tetap dan wajib dan harus dia melaksanakan sholat dengan sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Tidak bisa begini, begini, tidak bisa begini, begitu. Tidak bisa begitu. Yang penting sebisa, sebisanya. Ini mazhab syafi dan bukan mazhab syafi aja. Mazhab semua ula, ulama. Kecuali mazhabnya setan aja mazhabnya setan mengatakan tidak wajib. Jadi kalau ada orang yang berkata Ya, kepada orang yang sakit, oh tidak usah sholat, nanti sakit, makzur. Berarti itu saya, kata, itu mazhabnya saya. Ya, artinya, jadi kalau misalnya di waktu sakitnya dia tidak sholat, berarti dia wajib mengkodoknya secara lang langsung dan dia dianggap tanpa uzur, hukumnya berdosa. Ya. Fayajib kodok uha fauran. Wajib atasnya mengkodoknya fauran secara lang لأن marid yajib alaihi fi'luha ala ayyi halin amkanahu. Karena orang yang sakit wajib melaksanakannya ala ayyi hal, sesu, eh, menurut keadaan apa. Halin amkanahu. Wa nukila an Ibni Abdi Salam. Wa nukila an Ibni Abdi Salam annahu qala, yang dinukil daripada Imam Abdi Salam, Ibn Abdi Salam, bahwasanya dia berkata, innal fa'itata amdan ya orang yang punya kodok sholat secara sengaja artinya meninggalkan sholat secara sengaja la kafarota laha tidak ada kafarohnya illan nar kecuali neraka neraka ya kita fawaid halaman <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faedah yang ke-20. <clears throat> Zukira anna al-Habib Muhammad bin Ja'far al-Attas kana yajtami'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadatan. Jadi Habib Muhammad bin Ja'far Al-Abbas termasuk yang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Dan ini karomah minal karomat. Termasuk karomah al Kubrah. Jadi bukan sembarang karomat, dan itu keramat yang luar biasa. Tidak mendapatkan keramat ini kecuali betul-betul melewati beribu-ribu makom. Baru dia bisa mendapatkan karamat dengan berkumpul memandang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga. Kalau dalam keadaan mimpi itu bukan karomah. Itu kan sudah biasa. Sudah biasa benda. Tidak tahu biasa apa enggak. Kalau memang sudah biasa, Alhamdulillah. Kalau tidak biasa, ya kenapa kok anak tidak mimpi Rasulullah harus tanya kepada diri masing-masing. Kenapa? Apa salahnya? Ya mungkin kita betul-betul kurang cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, itu sebabnya, kebanyakan sebabnya itu. Kurang cinta. Kalau betul-betul cintanya kuat, insya Allah pasti akan mimpi Rasulullah SAW. Ya. Seseorang kalau cinta kepada pacarnya, pasti akan mimpi. Kalau dia cintanya seperti itu kepada Rasulullah, dia akan mimpi. Apalagi kalau lebih daripada pacarnya. Nah, pastinya dia akan mimpi Rasul sering dan sering. Imam Malik bagaimana cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bentuk cintanya sampai dia tidak mau mengendarai kendaraan di kota Madinah. Jadi mengendarai kendaraan tidak mau. Jadi selalu berjalan kaki. Pakai sandal pun tidak mau. Pakai alas kaki pun tidak mau. Jadi berjalan-jalan di kampung-kampung Madinah dengan tanpa memakai alas. Setiap kali membaca hadisnya Rasulullah SAW selalu mandi terlebih dahulu. Pakai wangi-wangian, pakai jubah kebesarannya. Pakai kursi yang besar. Baru kemudian dia membaca hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Itu pun dengan dupa dulu. Tidak lain dia melakukan itu karena kecuali kalau dia cinta. Dan Imam Malik tiap malam mimpi Rasulullah SAW. Setiap malam bermimpi Rasulullah SAW. Nah, ini karena apa? Karena dari cinta. Kenapa kalau seorang sudah cinta, Ya, pasti orang yang dia cintai akan selalu ada di hatinya. Orang yang dicintai pasti akan selalu di hatinya. Jadi kalau kalian ingin tahu anak cinta sama Rasulullah apa enggak, tinggal tanyakan ke hati kalian. Apa ada Rasulullah di hati kalian apa enggak? Nah, kalau enggak ada, ya anak cinta sama Rasulullah sungguh-sungguh walaupun sumpah dengan Quran pun itu boh bohong. Kalau hati kalian tidak ada mengingat Rasulullah, tidak ada rindu kepada Rasulullah, tidak ada membayang-bayangkan wajah Rasulullah, tidak ada oh, ketika mau tidur dia selalu yang diingat ketika mau tidur bukan siapa-siapa kecuali Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Baru itu cinta. Dan itu tidak ya, dan itu yang mendatangkan seseorang untuk mimpi Rasulullah SAW. Karena apa yang ada di hatinya itu terbawa ke dalam mimpinya dan apa yang ada di hatinya sesuai dengan keadaannya sebelum dia tidur. Jadi kalau sehari-hari hatinya ada Rasulullah, ketika tidur dia akan ada di hatinya Rasul dalam arti dia akan mim, mimpi. Kalau kalian seharian ya digunakan waktunya untuk digunakan untuk di toko misalnya melayani orang pembeli ya nantinya mimpinya akan ada di seharian zaat sama teman, tukaran, musuhan, oh, sampai di hatinya itu dendam, dendam, dendam, hawas, hawas. Mimpi musuh kalian ketika di hari itu kalian bermusuh. Kalian punya utang satu juta, dituntut, diminta terus tiap hari. Kepikiran, susah, sedih. Mimpi ya imam mimpi utangnya atau mimpi orang yang punya hak uh tapi demikian. Jadi apa yang terbawa di waktu, apa yang ada di waktu sehari-hari akan terbawa ke dalam mimpi. Juga demikian, ya kematian kan seperti itu juga. Jadi kalian meninggal nantinya dalam keadaan apa? Ya sesuai dengan kehidupan kalian sehari-hari itu ah, ya apa? Baik apa jelek? Kalau sehari-hari kebiasaan kalian baik, nantinya akan dalam keadaan baik. Kalau sehari-hari kalian maksiat, lalai dari Allah, lalai dari Rasulullah SAW, meninggalnya pun dalam keadaan tersebut jelek. Dan kalau meninggalnya dalam keadaan seperti itu, dibangkitkan dari kuburan pun pasti dalam keadaan seperti itu juga. Jadi kalau kepingin meninggal dalam keadaan indah, meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan baca Quran, meninggal dalam keadaan hadir majelis-majelis zikir ilmu seperti sekarang, harus rutin. Harus selalu kalian hadir ya harus sering maka kalian akan meninggal dalam keadaan tersebut ya seperti kita eh, Abu Ya Abu Hasan Muhammad Barun meninggalnya di kantor kenapa waktunya sering kali berada di kantor Abu Yah Maliki juga demikian Ustaz Maliki meninggalnya di kantornya Kenapa? Karena setiap hari kebanyakan guna, waktunya digunakan di tempat tersebut. Meninggalnya pun di tempat tersebut tersebut. Ya, begitu juga orang yang yang jelek, yang sar, yang biasanya di diskotik malam-malam sampai subuh joget-joget, tahu-tahu meninggal di waktu sujud di masjid. Jarang terjadi itu. Yang menjadi imam istiqomah 70 tahun istiqomah di masjid meninggalnya di diskotik. Jarang terjadi sesuai dengan masing-masing. Masing-masing. Ya, oleh karena itu termasuk juga ayahnya Habib Syekh Abi Abdul Qadir bin Abdurrahman meninggalnya di waktu sujud dan di situ bukan hanya sholat biasa, sholat Jumat lagi dan dia menjadi imam lagi. Kenapa? Karena rutinitasnya dia selalu menjadi imam di masjid sekar di masjid tersebut menjadi imam jadi imam sampai meninggalnya pun di waktu sujud rokaat kedua rokaat yang terakhir di waktu sujud yang kedua juga sudah akhir sujud akhir sholat dan bangun-bangun dari sujudnya Ketika itu di belakangnya ada Habib Najib. Digerakkan sedikit badannya tahu-tahu tergeletak. Assalamualaikum sudah meninggal dunia tidak ada nyawanya. Kenapa? Sehari-hari digunakan untuk sholat. Istiqomah dalam menjadi imam. Meninggalnya pun dalam keadaan tersebut. Juga demikian yang lain. Jadi kepingin oleh karena itu kan Habib Umar bin Abdurrahman Latos mengatakan kullu halatuhib antamut alihha falzamha. Setiap keadaan kamu ingin meninggal dalam keadaan tersebut falzamha. Tekuni terus Sering-sering kalian melakukannya. Kepingin baca Quran meninggalnya. Sering baca Quran. Kalian akan meninggal dalam keadaan tersebut. Kepingin meninggal dalam keadaan sholat. Seringlah kalian untuk melaksanakan sholat. Meninggal akan dalam keadaan sholat. Dan kullu halah. Ya, takrah antamud aleha fajatanibha. Setiap keadaan kamu tidak suka, tidak ingin meninggal dalam keadaan tersebut. Fajatanibha. Jauhilah. Keadaan apa yang kalian tidak suka? Kepingin kalian tidak suka, kalian meninggal dalam keadaan maksiat, fajatanibha. Jauhi maksiat kalian akan selamat daripada meninggal dalam keadaan tersebut. Apapun yang kalian tidak suka meninggal, oh tidak suka kalau meninggal begini, jangan lakukan. Ya begitulah juga mimpi seperti itu. Jadi kalau kalian di hatinya selalu ada Rasulullah dan tidak mungkin di hati kalian ada Rasulullah kecuali setelah ada jin, cinta. Ya, sesuatu yang dicintai itulah yang ada di hatinya. Ya, sesuatu yang ada di hatinya akan membawanya ke dalam mimpi nantinya. Ya, itu kenapa kalau kalian tidak mimpi Rasulullah SAW ya sebabnya kurang cinta, kurang cinta dan kurang cinta juga bisa juga disebabkan karena kalian kurang mengenal kepada Rasul Rasul SAW. Tidak kenal maka tidak nah, harus kenal dulu. Makanya kalian mau tidur tuh baca sirahnya Rasulullah. Walaupun dengan terjemahan cerita-ceritanya Rasulullah itu dibaca itu nanti terbawa ke dalam hati kalian, rindu, senang. Sehingga Rasul ada di hati kalian ketika itu. Maka terbawa ke dalam mim, mimpi. Makanya dikatakan mimpi Rasulullah SAW bukan dihasilkan dan disebabkan karena banyaknya ilmu, bukan. Banyak ulama tidak pernah mimpi Rasulullah. Bukan juga dengan nasab, walaupun nasabnya mulia pun belum tentu berarti mimpi Rasulullah tidak. Bukan juga dengan kedudukan, bukan juga banyak ibadah, bukan juga. Oh ini Masya Allah ahli ibadah. Berarti dia sering mimpi Rasulullah. Tidak juga. Tapi bergantung kepada ta'aluk. Bergantung kepada ikatannya dia dalam hati dengan Rasulullah bagaimana. Kuat apa enggak. Ya selalu apa enggak ada di hatinya Rasulullah SAW. Kalau iya, ya baru kalian akan bisa mimpi Rasul Rasulullah SAW. Ya, makanya <clears throat> orang-orang yang mimpi Rasulullah, Habib Ali Al-Habsi, sudah langganan biasa. Bahkan ya godotan, beliau mimpi memandang kepada wajah Rasul SAW. Bukan dalam mimpi lagi, tapi dalam keadaan ter dalam keadaan terjaga. Nah, dikatakan di sini nih, apa yang kita baca tadi? Habib Ahmad, Habib Muhammad bin Ja'far al-Attas, termasuk yang berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Ya dalam keadaan terjaga. Fasa'alahul fatah al-kabir. Maka dia meminta kepada beliau kesempatan ini mumpung-mumpung mumpung-mumpung duduk bersama Rasulullah dalam keadaan terjaga. Ya, dia mau minta sesuatu. Ya, begitu kan cerita juga yang tiga orang yang mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah itu. Habib syaib bin Muhammad Al-Jufri, Habib Abu Bakar Bilfagi, Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus tiga orang ini sepakat mereka untuk mengamalkan apa yang ada di kitab Bidayatul Hidayah. Dan mereka ketika itu ya setelah mengamalkan dalam beberapa waktu yang dekat tidak lama setelah itu bermimpi Rasul bukan bermimpi bertemu Rasul Rasulullah dalam keadaan terjaga yang Habib Abdurrahman bin Mustafa Ali terus dikasih notes notes kecil buku kecil seperti ini Kalian buka apapun yang kalian inginkan daripada faedah ilmu sudah ada. Tidak perlu kalian beli kitab lagi. Tidak perlu kalian nulis-nulis lagi. Ada di sini semuanya. Mau tanya apa yang Nahu. Ada. Dia mau tanya apa? Fikih? Wah kecil itu. Tinggal buka. Nanti balaho. Oh, walaupun balaho ada. Apapun. Kalau punya notes itu enak sudah. Ujian-ujian tinggal bawa itu aja. Kecil kan, tidak kelihatan. Penjaganya kan di pojok. Misalnya penjaganya datang apa itu? Dilihatnya kosong. Ah, kosong, tidak ada catatannya. Tapi kalau dia yang lihat, ada. Di sini ada juga. Tapi bukan sesuai yang diingin, diinginkan. Karena nyari balaho tidak ketemu di sini. Cari cerita banyak. Tapi yang lain tidak ah, tidak ada. Ya, itu Habib Rahman. Makanya ketika pertemuan ulama mereka melemparkan satu masalah yang sulit dijawab, semuanya mereka diam, tidak ada yang menjawab. Habib Rahman ada itu dari belakang. Mana yang bisa? Mana yang tahu? Apa? Baca. Oh, jawabannya begini. Heran semuanya. Kok bisa tahu? Masalah yang kedua dilempar mereka, ditanyakan kepada mereka, tidak ada yang tahu. Habib Rahman, mana yang tahu? Buka. Apa? Seterusnya seperti itu. Heran. Sampai mereka ada yang hasut. Dirampas itu notesnya dan dibawa lari. Copet, rampas lari. Marah. Ketika marah dia menjadi besar badannya. Membesar, membesar. Seperti film apa itu? Film hulakin ya, huluk. Ya, Hijau itu. Semuanya dimakan. Lampu ini dimakan. Tidak perlu nunggu lampu mati. Dimakan langsung mati dengan sendirinya. Jadi semuanya itu lampu yang besar di tengah itu dimakan. Jadi oh, kursi-kursi yang digunakan untuk duduk ketika itu dimakan. Orang ketakutan semuanya kan. Oh, ada yang lari ke sana, ada yang keliaran sudah. Maka ketika itu orang yang mencurinya melemparnya, mengembalikan kembali kepada Habibur Rahman baru menjadi tenang lagi. Berkat apa? Berkat apa? Karena ada cinta kepada Rasulullah SAW. Mereka bertiga mengamalkan bidayatul hidayah di waktu mereka bermukim dan selalu berziarah kepada Rasul Rasulullah SAW. Begitu juga yang lainnya diberi karomat ini, diberi karomat ini. Intinya karena di situ ada kecintaan ikatan batin dengan Rasulullah SAW. Termasuk ini. Jadi kesempatan fasa fasa'alahul fatah al-kabir. Kesempatan meminta kepada Rasulullah SAW fatah kabir. Yang diminta adalah fatah, futuh, keterbukaan keterbukaan dalam hal apapun ya. Fatah kabir. Yang penting sesuatu yang besar. Keterbukaan hati dalam ilmu, keterbukaan bisnis bisa juga apapun yang dia minta. Yang penting akan dibukakan apa yang diingin. Itu yang dimaksudkan dengan fatah, itu yang dimaksudkan dengan futuh. Nah, ya Allah, berikan anak futuh. Apa futuh itu keterbukaan? Ya tergantung kalian futuhnya mau apa. Futuh fil ilim, futuh fil rizik, futuh fil faham futuh fi kada, futuh fi kada. Nah, dia minta fatah al-kabir. Yang penting keterbukaan yang besar dan luas. Faqala lahu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah saw. Al kalau ente mau fatah kabir, inda Ahmad bin Umar bin yang kemarin sudah disebut. Kemarin sebut Habib Ahmad bin Umar bin katanya dia tidak diberikan langsung oleh Rasulullah tapi disuruh meminta kepada Habib Ahmad bin Umar bin fatawajjahal Habib Muhammad Habib Muhammad bin Ja'far Al-Atas kemudian dia ya, bergerak pergi ila Sibam ke kota Sibam, kotanya Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Hatta atal Habib Ahmad bin Umar sampai mendatangi Habib Ahmad bin Umar. Faqala lahu dan dia mengatakan hawalani Nabi SAW. Allah, eh, Nabi SAW memindahkan aku. Alaika kepadamu. Ada yang mengatakan riwayat yang lain di Kasaf ya Habib Ahmad bin Umar Smith ini. Kalau di sini dikatakan kan. Ya, tapi ada yang mengatakan cerita yang lain ketika Habib Muhammad Al-Attas ini datang kepada Habib Ahmad bin Umar bin Smith dengan tujuan tadi ya, disuruh sama Rasulullah untuk meminta kepada beliau Fatah Al-Kabir. Belum ngomong, langsung dia mengatakan Al-Hawala minan Nabi SAW alaihi makbula. Hawalah minan Nabi, ah, Nabi SAW meminta kepadaku, aku terima itu. Belum ngomong, dikasar secara langsung. Tapi di sini dikatakan kepada Habib Ahmad, khawalani Nabi sallallahu alaihi wasallam Fakola Habib Ahmad mengatakan al hawala makbula. Bisarti, tapi ada syaratnya katanya Habib Ahmad bin Semit. Apa syaratnya? Antu tuliqa, untuk melepas lisanak, lidahmu, melepas lidahmu. Bukan melepas dalam arti digunting nanti ya. Artinya untuk ngol, ngomong. Bid dakwah ilallah untuk berdakwah faltazama lahu bizarik, Akhirnya dia ya, mau ya dan memenuhi syarat tersebut waraja dan dia pulang pada ailallah. Kemudian dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafatahallahu alaihi bil fatah al-kabir. Yang ke selanjutnya 21. Al Habib Umar Al Attas. Gurunya Habib Abdullah bin al Haddad. Habib Umar bin Abdurrahman al taus dikatakan di sini man aqad bihil jum'ah fi baladih. Tidak pernah dia diwajibkan sholat Jumat di kotanya. Karena apa? Ini dikatakan di sini di talik di kaswati tanah kulihi min balad ila balad li da'wa ilallah. Karena dia selalu pindah dari kota ke kota yang lain. Tidak pernah netep dalam satu kota dalam jangka waktu yang lama tidak. Dua hari pindah, tiga hari pindah. Karena apa? Untuk berdakwah. Artinya apa? Selalu musafir. Selalu musafir. Tidak pernah menjadi mukim. Tidak pernah menjadi mustautin. Ini Habib Umar. Jadi pindah-pindah untuk berdakwah. Sehingga tidak pernah di... Man akad bihil jum'ah. Bukan tidak pernah diwajibkan. Minimal tidak pernah ter dihitung daripada jumlah 40 yang diharuskan untuk sahnya sholat Jumat. Ini Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas. Dan yang selanjutnya kalau Habib Abdullah bin Umar Siapa ini Abdullah bin Umar? Ini kan tidak dijelaskan. Nah, ini Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ya. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ya, ponakannya Habib Abdullah bin Husain bin Fahir Ya, ponakannya. Dan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir termasuk gurunya. Ya, ini yang Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini termasuk yang pernah berdakwah di Indonesia pernah dakwah di Indonesia. Bahkan ketika itu banyak yang masuk Islam di tangannya. Kemudian dia kirim surat kepada pamannya, eh, Abdullah bin Husain bin Tahir, yang mana dalam surat itu dia menulis bahwasanya alhamdulillah ana sudah berdakwah di Indonesia ini di Jawa ini dan alhamdulillah banyak yang masuk Islam di tangan ana. ketanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dikirim lagi surat itu dibalas surat tersebut Katanya inti pulang ke Hadramut. Ya, walaupun di situ inti berdakwah, walaupun inti di situ memberikan manfaat, tapi inti di Hadramut lebih baik daripada inti di Indonesia. Ya, kan kenyataannya bang gitu. Di Hadramut lebih baik. Ya, di Indonesia ini kan di mana-mana ada kemaksiatan, di Hadramut di mana-mana ada kuburan, di mana-mana hanya kuburan. Kalau tidak kuburan ya gunung. Kalau tidak gunung ya rumah dari tanah itu. Itu sudah dilihat padang pasir, gunung, kuburan. Padang pasir, gunung, kuburan. Tidak ada hijau-hijauan, jarang. Sungai, jarang. Apalagi mal-mal, Carrefour, tidak ada di situ. Jadi mau maksiat ya, jarang sehingga tidak heran mereka menjadi orang-orang wali, menjadi orang-orang soleh. kalau di sini Nanti pergi keluar dari pondok, pergi ke kota-kota, keramaian, ya semuanya mak tidak lepas dari maksiat kecuali mungkin kalau nanti tutup mata nanti baru bisa tidak maksiat. Kalau nanti buka pasti mak. Ini Habib Abdullah bin Uman bin Yahya ini. Mana pernah suatu waktu Khalu pamannya mimpi. Dia dalam mimpinya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini melihat kota Masileh kotanya beliau. Kota Masila ketika itu dilihatnya dalam mimpinya rumahnya orang itu semuanya bercahaya, tapi ada satu rumah yang cahayanya lebih dan rumah itu malah memanjang tinggi ke atas. Dan tidak lain setelah diperhatikan tidak lain itu rumahnya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Kemudian ditanyakan kepada ponakannya sendiri, "Anak mimpi tadi malam rumah ente itu Masya Allah lebih tinggi daripada rumah yang lain. Lebih banyak cahayanya daripada rumah yang lain. Apa sebabnya? Loh ini kan semuanya katanya dia. Karena sebab ajaran dan didikan kamu. Ini torikohmu. Ini karena didikan kamu. Apa itu? Ya, karena anak selalu menggunakan rumah anak untuk ibadah, tidak pernah anak gunakan untuk maksiat rumahnya. Tidak pernah gunakan untuk rumah kita ya tidak tahu apa Gus yang penting dia mengatakan seperti itu dan saya tahu tangga tangga yang menuju ke loteng setiap tangga sudah pernah anak hatamkan Quran setiap anak tangga sudah pernah anak hatamkan Quran kalau kita ya, kan, kan tangganya kamarnya aja tidak pernah hatam mungkin ya jadi itu anak tangga apalagi di kamarnya ribuan khatam Quran. Jadi anak tangganya satu persatu itu sudah pernah digunakan untuk menghatamkan Al-Quran. Bagaimana tidak menjadi orang wa? wali. Ini Habib Abdullah bin Mahya. Dia mengatakan apa di sini? Manahtar al-baqa fi dunya illa li salas. Aku tidak memilih untuk tinggal di dunia, untuk hidup di dunia artinya. Artinya menahtar di sini tidak memilih maksudnya tidak senang, tidak suka, untuk hidup di dunia ilali salasin kecuali hanya karena tiga hal. Kecuali karena hanya tiga sebab. Apa itu? Li ta'lim auladina. Pertama hanya untuk mengajar. Ngajar anak-anak kami, ngajar keluarga. Ya, yang sekarang sudah mungkin berapa banyak orang tua-orang tua tidak pernah mengajari lagi anak-anak anak-anaknya. Jadi di rumah tidak pernah diajarkan anak-anak mereka sholat, tidak pernah diajarkan sejarahnya Rasulullah SAW, tidak pernah diajarkan sifat-sifatnya Allah yang wajib, sifat-sifatnya Allah yang mustahil, tidak pernah diajarkan bagaimana ya sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana kisah-kisahnya para orang-orang soleh, bagaimana hadisnya Rasulullah SAW. Ada apa tidak ada? Yang ada hanya televisi, yang ada hanya internet kan, yang ada hanya HP, koran, majalah, ya, bagaimana rumah tersebut akan menjadi rumah yang seperti tadi, yang bercahaya, yang memanjang tinggi ke langit. Padahal rumah tersebut rumah yang penuh dengan maksiat, jangan mengharap. Ya, oleh karena itu di sini ayah Abdullah bin Umar bin Yahya tidak heran rumahnya seperti tadi itu. Kenapa? Karena dia selalu dan suka mengajarkan keluarganya, mendidik mereka, memberikan pelajaran agama kepada mereka. Ini kesukaan beliau. Yang kedua apa? Likiyamil Bangun bangun malam. Tapi bukan bangun malam aja kemudian nonton TV. Bangun malam maksudnya untuk ibadah, untuk sholat, untuk baca Quran, untuk baca kitab. Itu yang tadi. Baca Quran, hatam Quran di sini, di sana, di bagian rumahnya itu. Ya, tidak heran rumahnya menjadi rumah yang bercahaya. Walidakwa ilallah. Dan yang ketiga dia suka dan senang dia tinggal di dunia karena untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annana annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawsin likulli عبرة wastur lana واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل وال وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلم مصطفى رسولي نحظى بكل سوري بالمصطفى رسول بالمصطفى رسوله نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه داد تاسس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا محبات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب الفاتحة الله يغفر الذنوب ويستر عيوب ويفارق قلوب ويستحي القلوب ويؤتنا المطلوب لنا وللمحبوب وأن الله سبحانه وتعالى يغفر هذه الأمة ويشهد هذه الأمة ويفرد عن هذه الأمة ويرحم هذه الأمة ويلطف بهذه الأمة وأن الله سبحانه وتعالى يحول أحوالنا إلى أحسن الحال من حالة الشقاوة إلى حالة السعادة من حالة المعصية إلى حالة الطاعة من حالة الكسل إلى حالة النشاط من حالة الفقر إلى حالة الهنا من حالة الشهد إلى حالة الرضا من حالة الذكر إلى حالة الساعة وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وجميع طلابنا وطالباتنا إنما كانوا فوز العارفين فوز الأكبر فوز الأعظم وشكرنا ولهم الفتوح والمنوه والرسوه صلاح القلب والجسد والروح وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم وجميع أولادنا وأحبابنا وصلنا صلى من العلماء العاملين من الدعاة المخلصين قرد بهم إلى سيد المرسلين من الهادي المهتدين غير الضالين ولا مديرين من المخدرين المتحركين بأهلك سيد المرسلين من التائبين بأداب الصالحين ومن المتهالكين ومن الفائزين بالنظر إلى وجهك الكريم ومن الفائزين بالفتح الكبير وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا ويكم الحسنى عند الموت ويجعلها خير كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا ولكم لا سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة ويفتى يرزقنا ولكم من فهم النبيين وفضل المرسلين ولهما ملائكة المقربين إما نافعا وأمنا متقبلا رزقا واسعا طيبا ويشفينا ويشفيكم ويشفي من أشرنا أشرنا بالدعاء ويجمع مرضى المسلمين من جميع الأمراض القلبية وقلبية الظاهرة باتنا شفاء عاجلا شفاء يهدر ساقما ولا ألما على هدينا كنيا شامل جامع وشامل لخدنا وإهرا إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة